Halaman 21 sudah? ma'bud itu sudah? Belum. Belum itu. Oke, kita akan mulai dari situ. Warabbu Warabbu wal ma'bud. Wal ma'bud. Rob itu adalah al-ma'bud. Al-ma'bud artinya yang disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Rob itu adalah yang disembah yaitu pencipta arwah mencipta itu adalah yang disembah. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس wahai manusia, Ubudu rabbakum. Ubudu di sini artinya sembahlah, fi'il perintah, kewajiban bagi mereka yaitu manusia. Ubudu rabbakum untuk beribadah, menyembah rabbakum, pencipta kalian. Wahai manusia, sembahlah pencipta kalian. Eh, pencipta kalian allazi khalaqakum yang menciptakan kalian khalaqakum yang menciptakan kalian walladzina min qablikum dan yang sebelum kalian min qabli sebelum kum kalian berarti allazi khalaqakum kum satu kemudian walladzina min qablikum khalaqal ladzina min qablikum itu yang menciptakan yang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa karena dari hasil dari ibadah adalah takwa alladzi ja'ala lakumul arda firasya tadi di sini sama dengan ali khalaqakum untuk rob kalian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai firasha. Firash kalau kita tahu firash artinya adalah kasur kan. Firash secara bahasa artinya adalah bisalto. bisalto artinya adalah bentangan, sesuatu yang ber, terbentang, terhampar untuk menjadi alas, ya kan? Dia telah menjadikan atau menciptakan bagi kalian arut bumi sebagai bentangan, sebagai alas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja." Eh, surat apa itu? Surat Nuh, sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kalian wallahu ja'ala lakumul arda bisata sebagai sebagai bentangan. surat tempat beristirahat. Wallahu ja'alakumul ardu bisato sebagai bentangan Litas luku minha subulan fijaja agar kalian litas luku. yakni litasiru agar kalian berjalan Litas luku minha subulan agar kalian berjalan Eh, minha dari bumi-bumi itu yaitu berjalan di atasnya. Subulan fijaja. Subul uh, jamak dari sabil. Sabil jamaknya adalah subul. Ya berarti jalan-jalan. Nah, fijaja sifat untuk sabil. Fijaja itu luas. Ya, kalau kita itu juga menafsirkan ayat ini Alladhi ja'alakumul ardo arda yaitu yang menjadikan bagi kalian menjadikan bagi kalian bumi, menciptakan untuk manusia bumi sebagai bentangan yang terhampar. Nah. Jadi lakum bagi kalian, bagi manusia. Nah. nah di sini manusia berarti asalnya memiliki hak hidup di dalamnya dan memiliki hak untuk membangun dan sebagainya. Asalnya seperti itu. Dalil ini bisa untuk melawan sebagian syubhat yang dilontarkan kaum jin. Yaitu yang melarang kaum jin yang melarang manusia untuk membangun ini bangun itu, kecuali dengan izinnya dengan alasan bahwasanya mereka telah tinggal di tempat itu bertahun-tahun lamanya, sekian ratus. Dan itu bisa bohong, bisa benar. Tetapi dalil ini allazi ja'ala ardo firasya, yaitu nah, yang telah menciptakan bagi kalian wahai manusia sebagai firas bentangan. Nah, jadi hak kalian sebenarnya. Manusia boleh menggunakannya dengan haknya. Was sama abinaa dan sama arti sama adalah langit. Sudah kita bahas sama artinya ketinggian. Ini saqaf ini adalah sama bagi fasal, bagi kelas. Begitu juga dengan bumi memiliki ketinggian di atasnya dan ketinggian tersebut dinamakan sama. bina binaa dan menjadikan atau menciptakan langit sebagai bina. Oh bina secara zahir arti bina itu adalah bangunan kan. Gedung. Nah, tapi arti bina di sini adalah sakuf atap. Apa yang ada di atas sesuatu. Langit-langit. Seperti yang dalam surat Al-Anbiya waja'alna waja'alna samaa'a saqfan mahfudha yaitu kami telah menciptakan atau menjadikan sama langit-langit sebagai saqf atap mahfudha yang terjaga yang telah kemarin telah kita bahaskan ah, bahwasanya langit pertama itu menjaga apa yang di bawahnya dan langit kedua menjaga apa yang di bawahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna samaa'a saqfan Dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang telah di apa? dijaga. Dan langit bagi bumi itu ibarat atap bagi rumah. Bumi ini rumah kita, langit atap kita, ya kan? Begitu juga dengan bumi bagi langit dan rumah bagi uh, atap. Berarti atap menaungi bawahnya. Sebagaimana langit menaungi bawahnya. Wa anzala minas sama'i ma'an dan dia telah menurunkan dari langit. Apa yang diturunkan? Air. Wa anzala minas sama'i ma'a. Sekarang ja'alakumul ardo bumi terhampar. Kemudian sama langit. Wa anzala minas sama. Nah, dari langit itu ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan air darinya. Dan as-sama wa anzala minas sama. Sama di sini bisa bermakna dua. Bermakna langit atau bermakna awan. Kalau kita melihat zohir atau seharusnya air dari mana berasal maka makna sama adalah awan. Tetapi kalau misalnya kita me menggeneralisir bahwasanya air tersebut datang dari atas, maka kita katakan sama artinya langit. Mengerti atau enggak? Mengerti ya, bapak mengerti. Wa anzala minas sama dan dia telah menurunkan dari langit berupa air. Kemudian fa'akhroja bihi minas samarat rizqan lakum. Fa'akhraja. Kemudian ia pun mengeluarkan bihi hi di sini kembali ke ma. Kemudian dia mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan sebab air tersebut yang turun dari langit apa yang dikeluarkan dari bebuahan samarat jamak dari samarah ini sebenarnya udah di cas belum udah di maka dia telah mengeluarkan dengan air tersebut dari buah-buahan sebab sebagai rizki bagi kalian. Rizqul lakum sebagai rizki bagi kalian. Sekarang mana yang menjadi sumber kehidupan? Apakah arum bumi? Apakah air? Atau apakah buah-buahan? Air, matangnya. Hah? Sumber kehidupan kita langit gitu. Langit, air. Air ya. Mudah-mudahan benar. Fa akhraja bihimna thamarati rizqan lakum. Samarat di sini samar kan artinya buahan Ya kan? Tapi kalau samar itu sesuatu yang faedah diambil dari sesuatu yang lain ya. Samarah faedahnya apa yang bisa dipetik Nah, sekarang kau dari air turun ke bawah, Pak akhraja minat tamarat dari hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kalau tamarat kita arti hal-hal yang bermanfaat. Bukan buah aja. Ya kan? Bukan buah aja, dedaunan, tumbuhan, kayu-kayu sebagai rezeki bagi kita dan semuanya. Semua yang disebabkan dengan adanya air kemudian tumbuh menjadi beberapa hal yang bermanfaat untuk manusia makin sebenarnya rezeki untuk manusia salah satu bagian dari rezeki manusia eh, fala taj'alu atau sebelumnya rezeki di sini lebih dekat kepada ta'am makanan ya kan ha makanan kalau misalnya manusia mana yang lebih kuat bagi manusia, tidak makan atau tidak minum? Atau malah tidak makan lebih kuat kan? Tidak minum lebih sulit lagi. Ah berarti Allah Subhanahu wa taala di sini mengawali dengan bumi, langit, kemudian pikir. Dari langit ada banyak air. Ah. Kemudian baru dari situ tumbuh hal-hal disebabkan oleh air tersebut dengan izin Allah. Di sini apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan atau minuman dulu? Iya. minuman dulu karena ma dulu sebelum adanya samarot ya kan menunjukkan bahwasanya air lebih penting sebagai rizki bagi manusia dibandingkan makanan asalnya seperti itu lebih penting lebih vital karena kita tercemin pada diri kita sendiri kalau kita nggak minum selama dua hari dibandingkan dengan tidak makan selama dua hari rasanya beda ya enggak karena kalau orang minum itu belum tentu membutuhkan makan, tapi kalau orang makan pasti membutuhkan minum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillah bagi Allah andada atau di sisi Allah andada. Andada jamak dari nid. Nid artinya adalah sekutu kesetaraan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah atau di sisi Allah yang setara dengannya. Jangan. Dalam usul fikih, kalau ada uh, eh, frasa atau kalimat negatif, uh, kemudian di dalamnya juga ada suatu isim yang dia itu nakiro tidak ma'rifah nakiro berarti umum nah berarti ini menunjukkan pelarangan tersebut atau penafian tersebut bersifat umum maksudnya apa di sini kita lihat fala taj'alu la la di sini lam annahia melarang taj'alu janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah atau di sisi Allah apa yang dilarang menjadikan apa sekutu-sekutu. Kita lihat Anda ada di sini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tidak ada alif lam. Dan dia bukan nama orang, bukan isim alam, bukan mudhaf, bukan mudhaf ilaih dan bukan lainnya. Tapi dia nakirah menjadi umum. Artinya apapun yang bisa atau yang manusia jadikan sekutu bagi Allah jangan sama sekali. Apapun itu apapun sekutu itu, baik itu malaikat ataupun para rasul. Itu. Tanpa kecuali. Wa antum ta'lamun. Dan kalian mengetahui. Kita perhatikan pahami larangan ini. Janganlah kalian menjadikan Allah eh, tandingan-tandingan bagi Allah dan kalian mengetahui. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya kalian nggak mengetahui, berarti boleh dong ya ya nggak nggak tahu nggak ngerti maksud saya janganlah kalian uh, menyekutukan Allah padahal kalian tahu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tapi kalau misal kalian nggak tahu gimana? <clears throat> Apa aku boleh? Hah? Apa? Bisa diampuni kalau misalnya Bisa diampuni. Itu jika tidak tahu gitu. Tapi ayat ini tidak berbicara seperti itu. Ayat ini justru mentahkik. Mentahkik berarti menguatkan atau mentakkit. Bahwasanya kalian itu sah tahu, kalian semua tahu. Janganlah kalian uh, eh, menyekutukan Allah dan kalian tahu Maksudnya tahu tahu ini semua ayat-ayatnya, ayat ya langit, bumi, ya kan? Semua orang itu tahu. Semua orang itu tahu bahwasanya semua ini ada penciptanya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andada." Kalau karena kalian sudah tahu dan kalian semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada pencipta ini semua, maka janganlah menyekutukan penciptanya. Ibnu Katsir Qala Ibnu Katsir rahimahullah Ini gimana sih? Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala Ibnu Katsir ber, berkata rahimahullah Al-khaliqu li hadhihi al-asya Huwa al-mustahiq lil ibadah. Al-Khaliq yang ya. menciptakan. Lihadil asya untuk hal-hal ini huwa al-mustahiq lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Coba kita perhatikan surat surat uh, Abasa. Surat Abasa di ayat ayat ke-25 atau ayat ke-24. Falyanzuril insanu ila tu'ami. Ayat ini sebenarnya uh, sedikit juga mentafsir atau lebih merinci dari ayat Al-Baqarah ini. Ya. Falyanzuril insanu ila tu'ami. anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fanbatna fiha habba وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم dari ayat 24 sampai ke 32. Falyanzurin insanu ila tu'ami. Maka hendaklah insan itu melihat atau memperhatikan makanannya, lihat makanannya. Nah, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya asal usul makanan yang kita dapat anna al ma'a sabba sesungguhnya kami mencurahkan air dengan suatu curahan ya dari langit itu step pertama thumma syaqaqnal ardo syaqqa kemudian syaqaqna kami membelah bumi dengan pembelahan. Membelah di sini maksudnya adalah menjadikan adanya rongga-rongga untuk menyerap air kemudian apa? Tumbuhlah tumbuhan. Fa'ambatna fiha habba Step ketiga Maka kami anbat Anbatna Tumbuhkan fiha di mana di dalam ar di ar tersebut di bumi tersebut habba biji, biji-bijian atau calon menjadi tumbuhan lah pokoknya. Wa bau wa qabda. Wa inab, inab artinya apa? Inab artinya adalah wine, wine. Apa arti wine? Anggur. Wa qabda. Apa artinya? Sayur, sayuran. Sayur-sayuran tadi apa biji ya kan atau semacamnya yang akan menjadi bibit ya bibit menjadi tumbuhan apapun itu kemudian disebutkan apa anggur buah-buahan dan kemudian disebutkan apa sayur kita semua makan buah dan makan anggur dan makan juga biji juga ya kan? ketika biji nangka misalnya dimakan kan <laughs> ah, biji durian gitu <laughs> kemudian kadang juga apa batangnya ya kan atau isi dari batang tersebut atau biasa makan batang bambu kan wa zaitun wa nakhla dan kami mengeluarkan zaitun bukan zaitun dan nakhl nakhl pohon kurma wa hadaiqa ghulba dan juga hadaik artinya adalah kebun-kebun yang ghulba Uh, eh, gulba itu aslinya menang atau menjadi mayoritas. Nah, di sini maksudnya adalah rindang ya, lebat atau rindang. Taman-taman yang lebat, rindang. Wafakihah wa abba apa arti fakihah? Buah-buahan dan abba apa arti abba? wa atau wa abba uh, rumput itu untuk siapa? Hewan. Hewan. hewan. Kemudian kalau buah untuk manusia dan juga hewan. Mata alakum sebagai apa? Mata. Apa mata? Kenikmatan bagi kalian. Kalian manusia kan? Manusia wali an'amikum dan hewan-hewan ternak kalian. Tadi fakihah wa abba, rumputan untuk hewan ternak. Kecuali kalau misalnya antum kebalik, antum yang makan rumputan, hewan ternak makan buah. Tanda-tanda kiamat itu mungkin jalan-jalan. Terbalik semua orang. Oke. Okay. Kemudian langsung kita ke kalimat al-ayat wal ayatu fil lughati laha ma'anin katsiratun ayat dalam bahasa secara bahasa memiliki makna-makna yang banyak di antara makna ayat adalah burhan dan juga dalil burhan artinya hujjah petunjuk dan dalil juga arti petunjuk yang menunjukkan Itu salah satu atau salah kedua, salah dua makna ayat. Di antara makna ayat secara bahasa juga alama, tanda-tanda ya kan. Wa ayatullahi naw'an. Ayat Allah, ayat-ayat Allah ada dua macam. Yang pertama, ayat syar'iyah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat syariah itu dekat uh, ayat syariah bermakna ayat-ayat Allah yang bersifat ketetapan syariatnya. Adapun ayat kauniyah itu yang berdasarkan ketetapan kodo dan kodarnya. Hah? Jadi yang satu yang yang pertama itu berdasarkan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bertetapan berdasarkan ketetapan kodo dan qadar. Karena kalau kodoh dan kodar itu meskipun semut berjalan di atas dedaunan itu sudah termasuk dalam kodoh uh, dan kodar Dan itu termasuk dalam ayat kauniyah, bukan syariah. Nah, kalau ayat syariah nanti insya Allah ini ada ayat ketetapan syariat dan syariat itu juga apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya semuanya adalah syariat baik itu hukum, akidah ataupun tentang akhlak. Itu semua syariat. Baik, kemudian wa yuradu biha dan diinginkan dari ayat syar'iyyah ayat yang bersifat syar'i adalah al-wahyu alladhi ja'at bihi rusul Al-wahyu alladhi ja'at bihi ar rusul Wahyu yang wahyu yang telah datang dengannya bihi hi di sini kembali ke wahyu lagi. Datang dengannya para rasul. Rasul jamak dari rasul. Bahwa ayatun min ayatillah. Maka itu adalah satu dari ayat-ayat satu ayat dari ayat-ayat Allah. Berarti wahyu itu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات Dia eh, dialah yang yunazzil menurunkan. Antum bedakan antara nazal yunazzilu dengan anzala yunzilu. Hmm. Kalau anzala yunzilu itu misalnya anzal al-wahyi misalnya atau anzal al-Qur'an permana eh, bermakna menurunkan sekaligus menurunkan Al-Qur'an global sekaligus. Kalau misalnya nazala yunazzilu itu menurunkan uh, secara berangsur. Ya, tanzilum kalau misalnya tanzil berarti ini mengisyaratkan penurunannya secara berangsur, berangsur. Huwallazi dialah yang menurunkan. Karena ini nazzal yunazzilu berarti maksudnya ayat eh, menurunkan secara berangsur ala abihi atas hambanya ayat-ayat bayinat. Ayat yaitu tanda-tanda. Di sini ayat-ayat dimaksud adalah ayat syariah syar'iyyah. Bayinat, bayinat di sini mensifati ayat-ayat tersebut. Arti dari bayinat, bayin. Apa arti bayin? Jelas, bayan penjelasan. Ya. Itu ayat syar'iyyah. Kemudian ayat kauniyah. Wal ayat al-kauniyah hiya al-makhluqat. Makanya antum perlu bedakan antara Al-Qur'an dan makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalam itu sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Adapun makhluk selainnya makhluk. Dan itu semua makhluk adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua makhluk itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Paling bagi yang memikirkannya. Wal ayat al-kauniyah hi al-makhluqat. Mithla samawat wal ard wal insan wal hayawan wal nabat dan segalanya. Jadi perbedaan ayat syariah dan ayat kauniyah, ayat syariah itu bukan makhluk. Ya enggak? Kalau kita lihat wa yuradu biha al-wahyu. Wahyu itu makhluk enggak? Wahyu. Bukan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kan? Berarti salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah bukan makhluk. Oke. Okay. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah berarti makhluk. Oke, itu bedanya. Beda yang prinsipil. Baik, kemudian wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Bisa minta tolong ditutup langsung aja. Enggak ini ya jendelanya jendela bisa. Itu kebuka? Oh enggak ya. Oke. Okay. Udah, udah, udah itu. Yang amarallahu biha dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Allah perintahkan dengan Mithal al-Islam wal iman wal ihsan. Seperti al-Islam wal iman wal ihsan. Oh ini udah di Arba'in Nawawi insyaallah. Udah kan? Kalau al-Islam, al-iman wal ihsan itu pengkategorian ya, pengkategorian. Jadi kalau Islam di sini dihubungkan dengan iman kan? berarti Islam di sini <clears throat> adalah perbuatan atau amalan yang bersifat zahir. Adapun iman bersifat batin. Adapun ihsan ini derajat yang menggabungkan benar-benar antara keduanya dengan sempurna. Islam dan iman dengan sempurna. Wa minhu ad-du'a. Jadi tadi apa Islam di sini? Secara zahir, yaitu amalan-amalan ibadah yang bersifat zahir, lahir. Kemudian iman, amalan-amalan ibadah yang bersifat batin. Adapun ihsan, amalan dalam ibadah yang zahir diblending dengan batin dengan sempurna. Oke, okay? Eh, makanya ihsan itu anta abdullah karena kata rahu wa lam takun tarahu fa innahu yaraka itu menunjukkan keikhlasan yang benar-benar. Seolah-olah Allah subhanahu dia melihat Allah subhanahu wa taala, seolah-olah dia menyaksikan Allah subhanahu wa taala selagi di dunia. Wa minhu ad-du'a dan di antara macam ibadah atau di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Doa ya. Al khauf berarti khauf. Rasa takut. Ar roja. Nanti ada ada beda antara khauf dengan dengan khasyah. Ya. Ar roja berharap. At tawakkul tawakal e, menyandarkan diri pada Allah ha? kemudian ar-rohbah ar-rohbah itu menginginkan adapun ar-rohbah itu sebaliknya dari ar-rohbah ar-rohbah itu kalau pakai roh ar-rohbah berarti berhasrat menginginkan adapun kalau ar-rohbah itu takut ha? takut Antum bedakan antara rohbah dengan ha dengan rohbah. Kalau yang Nasrani apa namanya? Rah, rahib pakai ha, ha bukan ha. Rahib orang yang takut kepada Tuhannya. Ruhbaniyah. Rahib. Ya. Rahib. Kalau oh, Indonesia rahib. Ya. Rahib artinya takut, orang yang takut. Kalau misalnya pakai ha, ro, H, ba itu artinya sambutan. Seperti marhaban ya Ramadan. Sambutan. Kemudian al-inabah. Insya Allah nanti kita akan jelaskan inabah. Kemudian al-isti'anah. Udah tahu insya Allah isti'anah? Apa isti'anah? Ya karena mudah ikan saya. Isti'anah apa? Meminta pertolongan. Al-isti'adzah? ada? Meminta perlindungan. Ahsan. Al-istighatsah? Ah? Istighatsah itu hanya ada ketika apa? Ketika dalam musibah, ketika dalam keburukan ya. Nah. Kalau istighatsah apa? Meminta perlindungan kan? Kalau istighosah meminta pertolongan untuk mengenyahkan keburukan dan sebagainya. Makanya istighosah itu terjadi ketika sedang ditimpa keburukan. Nah, isti'adzah itu kita lakukan ketika atau sebelum ditimpa keburukan. Seperti sebelum membaca Al-Qur'an kita berlindung pada Allah kan. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir Walaupun belum datang setannya. Itu bedanya isti'adah dan istighosa. Jadi istighosa itu lebih spesifik lagi yaitu ketika sedang ditimpa keburukannya. Isti'adzah lebih umum sedikit yaitu ketika atau sedang ditimpa atau sebelum ah, mencegah terjadinya. Nah, isti'anah lebih umum daripada dua itu. Isti'anah itu meminta pertolongan baik eh, untuk mengenyahkan keburukan atau mendatangkan kebaikan. Di atasnya lagi apa yang paling umum? Doa ya. Kemudian Al is uh, eh, azabah azabah artinya menyembelih. An-nazar nazar artinya bernazar. Yaitu berjanji melakukan sesuatu jika terjadi sesuatu yang ia harapkan. Dan perjanjian tersebut adalah perjanjian antara dia dengan Allah, bukan antara dia dengan manusia. Hah? Meskipun dia berjanji kepada manusia, tetap dia sebenarnya dicatat dicatat perjanjian kepada Allah. Misalnya, jika saya lulus saya akan berjanji, jika saya lulus saya akan memberi antum sekian. Itu perjanjian kepada manusia tapi in, uh, uh, dasarnya itu perjanjian pada Allah. Ah, oke. Okay. Jadi nazar juga perjanjian kepada Allah meskipun kepada manusia di dunianya. Wa dzalika min ibadah dan selain itu dari ibadah allati amarallahu biha yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Kulluha lillah. Semua ibadah tersebut untuk Allah Maksudnya untuk di sini ditujukan untuk Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Uh, ini tad'u antum tambahkan suara yang kurang. Ya. Kalau kayak gini salah ini. Yang benar harus ada ini. Ya, karena ini uh, dia fi'il amr. Eh, fi'il nahi. Fi'il nahi itu majzum. Enggak bisa saya jelaskan secara sorof di sini nanti untuk sebagian mungkin bingung. Wa annal masajida lillah wa anna eh, Sebagian ulama mengatakan anna di sini asalnya itu adalah li anna. Li anna artinya apa li anna? Kerana. Li anna artinya kerana. Karena. Asalnya gitu. Kemudian dihapus lamnya. Dan itu tidak masalah. Lamnya dihapus sehingga tinggallah anna. Karena begini, kalau kita lihat wa annal masajida lillah. Ah, nahu anna itu asalnya dilarang untuk menjadi awal kalimat. Anna. Ya. Kalau inna bisa. Misalnya tiba-tiba saya ngomong innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau misalnya tiba-tiba saya ngomong Anallah ghafurur rahim di awal kalimat dipakai anna ada nasabiyahnya apa maftu atau nasab maka itu dalam kaidah salah. Nah makanya di sini dia katakan wa anna dan bahwasanya pakai anna ditakwilkan oleh para ulama bahwasanya asalnya li anna karena karena ini di sini menunjukkan apa? Menunjukkan dia menjadi sebab terjadinya sesuatu atau menjadi sebab diperintahkannya sesuatu atau menjadi sebab dilarangnya sesuatu. Nanti akan kita lihat. Itu takwil pertama. Takwil kedua, kalau kita lihat awal ayat dari surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a Kul katakanlah uhiya ilayya telah diwahyukan kepadaku anna bahwasanya seterusnya. Anna kan? Nah, kemudian ini ayat berapa ini? Ayat ke-18. Itu ayat pertama. Kemudian di ayat ke-18 nyambung lagi sebenarnya. Kul uhiya ilayya annal masajida. Ngerti apa enggak? Ya, pokoknya gitulah. Anto, anu gak tahu antum ngerti apa. Allah alam, terserah lah. Udah nggak usah nggak usah dipikiran banget banget nanti antum malah menuding apa-apa. Dan bahwasanya masajid masajid jamak dari masjid. Oke. Okay. Eh, masjid di sini juga ditawilkan oleh para ulama, maksudnya ditafsirkan maknanya beberapa makna. Masajid itu Eh, kita tahu masjid atau uh, adalah masjid adalah rumah atau tempat yang dijadikan oleh uh, penghuni agama untuk beribadah kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala saya. Uh, masjid ya. Tempat sujud. Nah, itu pertama. Berarti masjid-masjid musola atau langgar, surau dan sebagainya. Sebenarnya kalau surau itu e, juga kurang tepat disebut masjid karena kok surau kan asalnya asalnya mana surau? Anda dari Sumatera di sini. Surau itu asalnya dari Sumatera. Ah itu e, tempat dulunya tempat mengaji e, tapi alirannya sufi. Itu surau. Dan e, seperti inan kecil, isinya santri-santri belajar kitab-kitab kuning tasawuf dan sebagainya itu surau dan tarekat dan sebagainya Nah itu masjid, musola, langgar, ah, ya terserah kalau surau mungkin bisa dikatakan musola, nggak apa-apa. Baik itu yang bersifat private ataupun umum. <laughs> Eh karena karena salaf juga menganjurkan, sebagian salaf menganjurkan bahwasanya hendaklah kita punya satu tempat khusus untuk merenungkan diri. Nah, kemudian dibawa oleh kaum tasawuf sufiah menjadi apa? menjadi tempat untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masjid ya. Itu yang pertama. Kemudian juga ada yang kedua, bahwasanya maksud dari masjid itu adalah bumi seluruhnya. Hmm. Karena sebenarnya bumi seluruhnya itu asalnya adalah masjid dikecualikan beberapa tempat. Baik itu memang sudah permanen ataupun memang karena ada sifat-sifat tertentu yang terhalangi bolehnya uh, sholat di sana atau sujud di sana. Bumi itu seluruhnya asalnya adalah masjid. Itu terjadi kapan? Ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya enggak, sebelumnya enggak. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dikhususkan salah satunya untuk umat Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, "Wajulat liyal ardu eh, masjidan watahuron dan telah dijadikan bagi aku bagiku yaitu bagi aku dan umatku. Apa yang dijadikan? Bumi. Sebagai apa? Masjid Masjidan tohuron. Tohur berarti suci dan menyucikan. Kan? Di sini ada dua hukum berarti kan? Maksudnya orang boleh sholat di mana saja, asalnya seperti itu. Kemudian tohur suci dan menyucikan. Kan? Dan tohor di sini coba kita kembali ke arut Apa arti arut Bumi. Bumi asalnya isinya apa? Tanah, debu-debu dan sebagainya kan. Nah, berarti debu itu suci dan menyucikan. Ah, itu berarti sebelumnya tidak ada syariat apa namanya? Apa namanya? Tayamum. Hmm. Wajulat dial arut ardu masjid dan tuhuran. Kecuali jika mungkin antum menemukan ada dalil lain yang Eh, mengatakan bahwa saya disyariatkan sebelumnya tayamum, silakan di ini. Eh, Wajulat lial ardu masjid wa tahur. Nah, jadi pendapat yang kedua di sini memaksudkan wa anal masjid. Oh, masjid ini maksudnya adalah bumi seluruhnya. Baik. Kemudian yang ketiga, masjid di sini maknanya adalah segala atau seluruh anggota tubuh yang kita bertumpu padanya ketika sujud. Ada berapa itu? Seven, tujuh. Angka keramat, angka divinity, angka ketuhanan kalau kata orang ini tujuh. Nah. Apalagi kalau di sepak bola itu termasuk angka keramat ya. Di Manchester United seperti itu. Wa annal masajid di sini maksudnya adalah anggota tubuh yang kita bertumpu padanya ketika sujud. Apa itu? Yang pertama apa? Dua kaki kan? Kemudian dua lutut. Kemudian apa lagi? Kedua telapak tangan. Itu berapa? Enam ya? Kemudian kepala. Ya kepala itu maksudnya jidat dan sini, daerah jidat dan hidung kan. Kecuali kalau rata muka antum terserah. Semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umirtu an asjuda ala sab'ati azum al jabha wal yadain wal rukbatain wa atraf al qadamain. Aku telah diperintahkan untuk bersujud di atas empat atau berdasarkan empat eh, astagfirullah tujuh apa azum jamak dari azam jamak dari uh, artinya adalah tulang-tulang Ya. Nah, yang pertama apa? al jabha. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan sini dan sini. Nah, al jabha. Jabha seperti ini ya. Ini bukan jabha, ini hidung nih. al jabha. Kemudian satu kan itu kan? Wal yadain, dua tangan. Nah, tiga. Rukbatain, apa rukbah? Oke, lima. Kemudian atrof al kodamain. Atrof itu artinya ujung-ujung, ujung-ujung kodamain. Kedua kaki. Maksudnya apa? Jari tulang yang di jari antum. Ya kan? Antum pun nggak sujud kan Nggak kayak gitu. Pasti sujud antum berlanda, uh, mengandalkan jari-jari kaki kan. Nah, itu berarti tujuh jenis tulang. Di sini bukan maksudnya berarti tujuh tulang serpihan tulang, karena kalau serpihan tulang bisa menjadi berapa berapa banyak. Hmm. Oke. Okay. <clears throat> Itu tiga takwilan. Jadi perhatian yang pertama adalah apa tadi? Masjid, masjid yang kita ketahui. Kedua, masjid yang dimaksud adalah bumi-bumi. Ketiga, masjid yang dimaksud adalah anggota tubuh yang dipakai untuk bersujud. Nah, dilihat di sini wa annal masajidillah, bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Kalau ditawilkan, yang pertama bahwasanya masjid-masjid yang kita tahu adalah milik Allah, Baitullah ya kan? Rumah Allah. Kalau misalnya dengan tawil yang kedua, bumi itu milik Allah ya. Kalau misalnya tawil yang ketiga, ingatlah bahwasanya segala tulang yang kamu gunakan untuk sujud itu milik Allah. Nah, karena itu semua milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada maka janganlah kalian berdoa dengan penyekutuan terhadap Allah siapapun itu. Nah, eh, sebentar belum itu tadi kan udahan ibadah eh Masjid tadi udah. Sekarang fala tad'u, maka janganlah kalian tad'u. Apa arti tad'u? Doa, da'a yad'u berarti doa. Doa itu adalah ibadah kan? Nah, di sini bisa diartikan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah atau bersama dengan selain Allah atau janganlah kalian beribadah pada selain Allah bersamaan dengannya mensyukurnya. Berarti ada dua takwil. Yang pertama jangan doa gini, maksudnya jangan berdoa kepada mayit atau siapa. Nah, takwil yang kedua jangan menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Ngerti? Karena doa mukul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah atau doa huwa ibadah di riwayat lain. Meskipun uh, salah satunya yang doaif namun mana yang benar? Karena setiap ibadah itu adalah doa dan doa sudah pasti ibadah. Nah, di sini doa di sini bisa juga bermaksud sholat dan sebagainya. Sayangnya catatan saya malah ketinggalan. Kita lihat takwil pertama, masjid yang kita kenal itu milik Allah. Di sini ayat ini mengisyaratkan masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka ketika kamu masuk masjid tersebut, kamu kan tahu itu sudah milik Allah. Kenapa kamu justru berdoa pada selain Allah? Itu. Nah, oke, kemudian takwil kedua. Bahwasanya bumi adalah milik Allah. Kamu tahu bumi itu milik Allah dan kamu memanfaatkan darinya. Maka janganlah kamu berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, wa anal masajidillah bahwasanya anggota-anggota tubuh atau uh, jenis tulang yang kamu gunakan untuk bersujud berlandaskan di atas bumi itu semua adalah milik Allah. Maka kenapa kok kamu malah justru bersujud kepada selain Allah? Maksudnya seperti itu. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang sarafa minha, sarafa di sini membelokkan Membelokkan artinya menyelewengkan. Minha mina minha di sini ya, ha kembali kemana? Bisa kembali ke ibadah. Dan barang siapa yang memalingkan dari ibadah tersebut sedikit pun syai'a di sini artinya sedikit pun. Barang siapa yang menyelewengkan ibadah sedikit pun li ghairillah kepada selain Allah fahuwa musyrikun kafir. Maka dia telah berbuat syirik. Maksudnya berbuat syirik apa? Syaraka. Coba arti syaraka apa? Syirk, syirkun. Syirkun itu artinya kesetaraan. Hah? Apa arti musyarakah dan masyarakat? Hah? Musyarakah itu artinya keikutsertaan. Masyarakat asalnya dari bahasa Arab. Ya kan? masyarakat masyarakat. Karena kenapa pakai mu nggak tahu kenapa? Dialek. Dialek kan, makanya pakainya ra, masyarakat Melayu. Melayu kan nggak bisa ro, ya kan? Ra. Ra nama dewa di Mesir. <laughs> Oke. okay. Uh, ya? ber, bersyarikat gitu. Iya, syirkah bisa. Hmm. Syirkah, syirk, syarikat. Sa makanya serikat. United States of Serikat. Oh, bukan. United itu serikat. <laughs> serikat itu dari kata syar syarokah, musyarakah bisa. Enggak tahu. Kalau niaga itu kan katanya bersirkoh bersirkoh oh, dalam perniagaan. Ber, kalau bersyirkoh mana yang berkongsi bisa. Berarti dari sana. Sirku artinya apa? Nggak tahu. Berarti antum telah berbicara apa yang tidak antum ketahui. Sudah dengar aja istilah-istilah. Kalau itu kan okay. Eh, itu muamalah itu bersirkoh dia ya kan bekerja ya sama gitu. oh kalau gitu, iya bisa itu. Berarti dari sana karena Tapi emang, asal katanya ini. Enggak asal katanya ini benar karena Uh, syaroka itu aslinya kesetaraan dan adanya pertalian apa maksudnya persekutuan dengannya dan yang namanya sekutu itu pasti saya membantu kan nah itu mah hmm? Oke, okay, kemudian wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون dan barang siapa yang berdoa atau bisa juga menyembah bersamaan dengan penyembahan dia terhadap Allah ilahan akhor menyembah ilah ilah artinya sesembahan menyembah sesembahan yang lain selain Allah meskipun Allah juga disembah meskipun Allah juga disembah tetapi dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. La burhana lahu bihi. La burhana, la menafikan. Menafikan suatu jenis yang datang setelahnya yaitu burhan. Tidak ada atau tiada petunjuk lahu bagi orang itu. Hu di sini kembali ke man ya tidak memiliki petunjuk orang itu nggak memiliki petunjuk bihi dengan amalan tersebut atau dengan doa tersebut jadi orang-orang yang berbuat syirik itu selamanya tidak akan pernah mendapatkan atau tidak akan punya petunjuk yang melegalisir atas perbuatannya itu meskipun mereka benar-benar berusaha untuk mencari-cari dalil agar amalan mereka terlegalisir dalam Islam namun tetap saja akan ditemui celah-celahnya untuk membatalkan amalan-amalan mereka. Tapi memang bagi kaum awam jika mereka ini ternyata alim, masih mengetahui dalil, ilmu dan sebagainya, kemudian mendistorsi pendalilannya, dalilnya jelas pendalilannya didistorsi. Akhirnya yang awam pun tertipu dan tidak tahu. Hmm. Tertipu dan udah nggak tahu. Akhirnya ikut-ikutan. Tetapi sejatinya mereka itu nggak punya dalil. Dalil tersebut bukan untuk mereka. Tetapi mereka lah yang mengambilnya sebagai dalil sesuai dengan kemauan mereka. nama hisabuhu Oke, yang tadi itu seperti juga ayat waman adall mimman ittaba'a hawahu bighairi min Allah. Dan siapa siapa yang lebih uh, dolal? Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya Biwairi hudam min Allah tanpa adanya petunjuk dari Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya uh, dia dikendalikan olehnya atau mendahulukan hawa nafsunya dalam amalan yang dikuasai oleh hawa nafsunya dia sebenarnya tidak akan mempunyai dalil untuk melegalisir amalan tersebut sebagaimana orang yang berbuat syirik atau berbuat kufur orang-orang ateis coba dalil mereka apa apa dalil mereka akal dan itu bukanlah dalil yang kotori relatif. Karena kita tahu mereka bodoh. Gimana kita bisa menerima dalil dari orang-orang bodoh? Enak kan ya? <laughs> Oke. okay. Ada yang mau saya sampaikan tadi tiba-tiba lupa ketika saya mengatakan mereka bodoh. Coba saya. Misalnya orang-orang ateis mengatakan Coba panggil Tuhan kamu sekarang. Suruh turunkan rizki. Sekarang apakah itu dalil? Bukan dalil baginya itu. Ketiadaan dalil baginya adalah dalil baginya kan. Tapi bagi kita tidak. Kita udah udah udah kenyang dengan dalil. Enggak perlu dalilnya dia. Dalilnya dia biar buat dia sendiri. Nah, kemudian jika ada seorang ada seorang guru ateis mengajar anak-anak. Gimana? Apakah anak-anak apakah kalian melihat papan tulis? Lihat, Pak. Berarti papan tulis ada. Apakah kalian melihat handphone? Lihat, Pak. Berarti handphone ada. Apakah kalian melihat Allah? Enggak melihat, Pak. Berarti Ah, dalil kan? Nah, kemudian antum juga harus keluarin dalil. Satu anak kecil naik apa? Apakah kalian melihat otaknya Pak Guru? Enggak. Berarti nggak Guru nggak punya otak. Nggak punya akal. Makanya orang orang yang kehilangan akal seringkali berdalil dengan akalnya sendiri. Kemudian qauluhu ah, ya, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih maka sebenarnya hisab atau perhitungannya nanti di sisi roknya. Innahu la yuflihul kafirun Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir la yuflihul kafirun Qauluhu Fil hadis Perkataannya Fil hadis Ad-du'a Mukhul ibadah Ini matan uh, qauluhu di sini bukan dari usul salasa kalau salah ini. Uh, kita cek lagi. Qauluhu ini qauluhunya ya. Cek lagi nanti kapan. Baik, yang terpenting adalah doa mukhul ibadah. Bahwasanya doa adalah mukh al ibadah. Mukh apa? Isi dari kepala ini otak. Otaknya ibadah. Jadi manzilah ibadah dan doa. Itu ibarat manzilah manusia dengan otaknya. Manusia tanpa otak itu tidak berarti sebenarnya. Ya. Kan? Sebagaimana ibadah tanpa doa itu tidak ada tidak ada otak. Ketika kalian meniatkan sesuatu, sesungguhnya kalian itu berdoa. Ya enggak? Iya. Yaitu kalian uh, menyeru diri kalian kepada Allah agar amalan diterima dengan niat itu. Kalau misalnya seseorang melakukan ritual ibadah tapi niatnya itu bukan kepada Allah, apakah itu juga ada unsur doanya? Tidak ada. Ya kan? Karena tidak ada apa? Doa kan seperti panggilan, seruan, ya kan? Tidak ada sebenarnya seruan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk amalan tersebut. Oleh karena itu doa disebut mukhul ibadah. Eh, Wad dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Faqala rabbukum dan Rabb kalian telah berkata, "Ud'uni." Berdoalah padaku astajib lakum. Aku pasti akan menjawab bagi kalian, untuk kalian. Lihat di sini khitobnya adalah untuk orang-orang muslim, orang-orang muslimnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan orang-orang kafir untuk berdoa padanya enggak. Orang kafir berdoa padanya pun tidak dia akan dijawab. Sesempurna jawaban terhadap atau jawaban untuk orang-orang muslim. Walaupun kadang Allah Subhanahu wa taala memang merahmati orang-orang kafir. Merahmati yang umum, bukan rahmat yang khusus dan doa orang-orang kafir pada asalnya tidak teristijabah pada asalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mau memberi rahmat. Adapun yang pasti teristijabah itu adalah doa orang yang dizalimi, baik itu muslim ataupun kafir tanpa kecuali. Sayadkhuluna uh, innal ladzina yastakbiruna ana ibadati. Sekarang untuk perhatikan, pertama, waqala rabbukum ud'uni. Allah menyuruh apa? Doa kan? Kemudian innalladzina yastakbiruna sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna sombong merasa besar sombong an ibadati sombong akan beribadah padaku menyembah padaku kita lihat uduruni dan ibadati kenapa pertama disuruh uduruni berdoalah tapi selanjutnya Justru Allah Subhanahu wa taala kok menceritakan tentang orang-orang yang sombong akan ibadah terhadapnya. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah dan ibadah adalah doa. Bahwasanya ibadah itu pasti memiliki unsur doa. Ketika kita ikhlaskan diri dalam beribadah itu pasti itu sebenarnya dalam kondisi berdoa. Saya dukuluna saya dukuluna jahannam ini maka mereka akan memasuki jahanam Apa arti dakhirin? Ah, dia dicari lagi di dicari lagi nanti. Ya. Baik, itu tentang doa. Dan doa dalam Al-Qur'an yatanawalu ma'nayain. Ada dua makna. Doa dalam Al-Qur'an yang pertama adalah doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa ul ibadah huwa doa Allah imtithalan li amrihi fa innahu subhanahu amar ibadahu bid doa. Doa ibadah, doa yang pertama itu adalah imtithal. Imtithal itu melakukan sesuatu semisal dengan apa yang diperintahkan. Imtithal itu melakukan sesuatu yang semisal dengan apa yang diperintahkan. Imtithal li amrihi maksudnya. Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu adalah doa ul ibadah. Dan doa ul ibadah itu intinya adalah ibadah sebenarnya. Bukan khusus untuk doa-doa wirid-wirid tertentu. Oleh karena itu sholat itu ibadah yang teragung kan. Dan itu semua mengharuskan ada keikhlasan untuk merealisasikan unsur doa dalam ibadah. Adapun jika tidak ikhlas meskipun dia udah berusaha itiba terhadap Nabi, sebenarnya tidak ada unsur ibadah, eh, tidak ada unsur doa. Bahkan ibadahnya batil jika uh, unsur kesyirikan tersebut berada pada asal ibadahnya atau berada pada <coughs> pertengahan ibadahnya dan dibiarkan. <coughs> Yang kedua adalah doa ul masalah, yaitu berdoa masalah, meminta. Wa huwa doa subhanahu wa ta'ala doa terhadap doa kepada Allah Subhanahu wa taala bijal bin manfaah dengan atau untuk mendapatkan manfaat wadaf al-madarrah dan mencegah madar keburukan. Baik, halaman berikutnya kita lihat. Kita perhatikan tadi ada hadis ad-du'a mukhul ibadah kan. Doa itu adalah otaknya ibadah, intisari, intinya ibadah itu doa. Famukhu syai' Ya, paragraf pertama, baris pertama akhir, paling terakhir. Famukhu syai' maka, fa di sini maka mukh otaknya sesuatu adalah lubuhu, lub lub lub itu isi-isi. Intisari, saripati, intinya, intinya. Lubbuhu adalah intinya. Otaknya sesuatu adalah intinya. Intinya sesuatu adalah intinya. Wa khulasatuhu dan ringkasannya atau kesimpulannya. Karena kesimpulan itu hanya menuturkan inti dari sesuatu. Wa ma yaqumu ma'nahu dan apapun yang sesuai dengan maknanya tadi. Annal ibadah la taqumu illa biddu'a bahwasanya ibadah itu tidak berdiri kecuali dengan doa. Seperti tadi antum berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu adalah doa. Itu pertama. Kemudian Allahu Akbar misalnya dalam salat. Allahu Akbar adalah doa menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kama annal insana la yaqumu illa bil mukh. Sebagaimana insan manusia itu tidak berdiri kecuali dengan otaknya. Maksudnya tidak normal kecuali dengan otaknya. Dan ibadah tidak akan normal kecuali dengan doa. Oh ya, Taib Uh, uh, hadis ini disebutkan Baik, baik. Di bawahnya ada ada pembahasan tentang riwayatnya. Baik. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Tidak ada. Ya. Saya berbeda dengan cara apa mengkonsiderkan Khauf itu lebih umum daripada khosyah. Khosyah itu di khosyah itu takut dengan adanya pengagungan. Kalau khauf itu takut secara umum saja. Apa dalil dari khosyah? Maksudnya dari di ayat apa? Hah? yakhshawnaka khasyatullah gimana? Ada yang ada yang apa? Baik, al-khasy itu uh, apa? Coba yang innama yakhshawna ha? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang tahu. Jadi ayat ini bisa menafsirkan tadi definisi tadi bahwasanya khosyah itu rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Orang-orang yang tahu Allah itu dia akan khosyah berkhosyah. Rasa takut dengan adanya pengangguran dan adanya pengangguran itu tidak akan mungkin ada kecuali dengan adanya pengetahuan, ya kan? Iya, nggak mungkin. Kalau misalnya takut tapi tanpa ada rasa tahu sebab takutnya, itu bukan khosyah, itu khauf. Makanya khosyah itu lebih khusus daripada khauf sebagaimana ulama lebih khusus daripada selain ulama. Jadi <clears throat> kan ada awam, ada khawas, ya kan? Khawas itu ulama, awam itu kita semua. Kita semua awam. Jadi awam itu bukan yang sedang naik motor di jalan itu saja, kita juga. Adapun yang tadi apa? Ada kan khauf, ada khosyah, rahab. Nah tadi apa rohab tadi? Takut kan? rohob <clears throat> itu ada unsur kesamaan dengan harob. Harob itu artinya lari. Berarti kalau harob itu ada isyarat maknanya lari dari sesuatu yang buruk atau berakibat buruk. Rasa takut karena itu. Mereka itu rahib-rahib itu kebanyakan mereka tidak berkumpul pada manusia. Karena takut terfitnah. Tapi rahib-rahib sekarang memang benar tidak berkumpul di mana-mana. Berkumpulnya antar sesama di gerejanya. Iya. Apakah ada takdir yang dapat diubah dan takdir yang tidak dapat diubah? Uh, saya harus menjawabnya insya Allah nanti atau pekan depan. Pertanyaan di luar materi, bolehkah seorang muslimah bersalaman mencium tangan dosen wanita non-muslim? Boleh. Nomor dua, apakah seorang muslimah yang mengendarai sepeda motor dapat dianggap tasyabuh terhadap laki-laki? Uh, tidak, tidak begitu juga. Terlebih jika ternyata motor tersebut adalah uh, kebutuhan ya hajat, tidak bisa dianggap sebagai tasyabuh. Sebagaimana juga kalau misalnya dianggap sebagai tasyabuh, Sepeda juga dong. Kasihan nanti kalau sepeda sepeda sepeda biasa. Hah? Nyusahin susah perempuan kalau misalnya apalagi kan sebenarnya motor itu seharusnya justru perempuan lah yang pakai bukan laki-laki laki-laki jalan padahal saya ini padahal saya ini motor ya saya padahal naik motor ini apa sanksi bagi muslimah yang tasyabbuh terhadap laki-laki sanksinya dia harus ditegur jangan diberi dan harus taubat kalau misalnya enggak ya bagaimana keputusan ulil amri setempat yang semua sekarang ditelantarkan baik muslimah atau muslim yang tasyabu terhadap lawan jenisnya jadi mengendarai sepeda motor tidak bisa dianggap sebagai tasyabu terhadap laki-laki karena walaupun asal uh, tidak ada kekhususan secara tradisi bahwa saya motor itu hanya untuk laki-laki sebagaimana sepeda itu tidak ada kekhususan padanya hanya untuk dinaiki oleh perempuan. Sepeda petani itu tidak hanya petani yang boleh menaikinya. Sehingga ketika seorang mbok-mbok ke sawah naik sepeda itu yang seperti itu tuh, terus ada tanaman besar di belakangnya, segunung itu tidak bisa dianggap tasyabuh terlebih jika memang itulah kondisi yang seharusnya dia berada padanya. Tiga, jika seseorang dalam keadaan berwudu lalu menyentuh kulit dengan kulit seorang wanita non muslim apakah wudunya batal atau tidak batal? Tidak ada dalil yang menunjukkan, tidak ada dalil yang uh, valid dan tepat untuk menunjukkan bahwasanya uh, menyentuh kulit non muslim itu membatalkan wudu yang membatalkan wudhu itu ya jika dia menyentuh keimanan orang kafir sehingga dia sama-sama beriman dengan orang kafir tersebut baru karena yang namanya najisnya itu adalah najis dari segi kekufuran mereka bukan dari segi fisik mereka fisik mereka sebagaimana mereka kalau misalnya baru saja menyentuh najis nah itu najis kita kalau najis namun kalau misalnya tidak sebagaimana manusia umumnya tidak Tolong dirinci lagi tentang kodok, kodar, juga tentang lauh mahfuz. Apa benar bintang jatuh itu ada karena ada jin yang diusir karena mau mengambil berita di lauh mahfuz? Jadi katanya bintang jatuh adalah jin yang terusir. Bisa iya, bisa nggak saya tidak bisa mengatakan itu eh, secara pasti atau enggak Allah. Insyaallah nanti kodok dan kodar apa yang harus dirincinya? Karena kalau kodok dan kodar dirinci itu menjadi satu buku sebenarnya. Juga tentang lauh mahfud. Apa yang tercatat di lauh mahfud adalah ada kodok dan kodar Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang di hadis ini, bukan di hadis nanti ini yang di hadis Arba'in al-Nawawi itu, ya akan kita bahas insya Allah. Malaikat disuruh mencatat tentang nasibnya dan sebagainya kan. Nah itu juga termasuk kodok dan kodar dan Allah telah mengetahuinya. Namun malaikat memang ditugaskan untuk mencatatnya dari kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar pembahasan. Apakah zikir pagi dan sore yang diajarkan Rasulullah? Ini gimana ya? Apakah zikir pagi dan sore yang diajarkan Rasulullah SAW? Ini kalimatnya ghoirutam ini. Kalau dalam ilmu nahu ini bukan kalimat ini la yufidu faidatan tamatan. Apakah zikir pagi dan sore yang diajarkan Rasulullah SAW? Atau gini mungkin, apa itu zikir pagi dan sore yang diajarkan? Ah, zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah SAW banyak sekali. Di antaranya ayat-ayat dan juga ada eh, doa-doa. Uh, Di antara ayat adalah baca ayat kursi, kemudian baca ahad dan tiga kali Kemudian baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi ilaha ilaha la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka dan seterusnya. Itu uh, ada bertaburan dalam Hisnul Muslim, kitab namanya Hisnul Muslim atau semacamnya, pedoman doa dan zikir uh, karya siapa namanya? Uh, Syekh ini, Syekh Yazid juga punya kitab yang ada semacam itu kan. Syekh Yazid. <laughs> Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Allah. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mad badal apakah lafaz amin termasuk mad badal? Hah? Ini nulis aminnya juga salah ini. Tulisan amin kan seperti ini ada iya tapi bagaimana menurut antum gimana hmm? Nah, menurut antum gimana? Nah, gimana menurut antum? Mat apa ini? Ah, kok diem aja? Ayo. Nggak tahu. Di sini kalau secara ah? Mata arif sukun karena ada ah, karena karena ada karena ini di akhir. ya Arifnya sebagai apa ini? Arif itu kan mata arif sukun. Arif itu kan sebagai eh, apa sih Indonesia nya Arif, arif itu yang mengapa ya? Indonesia apa ya? Eh, menghalangi eh, menoleh apa sih Indonesia? Memalingkan, memalingkan, memalingkan untuk sukun ya kan? Kalau memalingkan untuk sukun di akhir kata, di akhir kalimat gimana? La kalla law ta'lamun. Itu gimana Bun? Dipanjangkan. Jadi dia bukan mat yang biasa kan yang cuma dua itu kan. Ya. Nah, nah sekarang apakah lafaz amin termasuk mad badal? Hah? Apakah mad arid sekun itu termasuk badal? Ma, eh, badal? Nomor tiga Saat seorang berpuasa Tiba-tiba keluar darah dari gusinya tanpa disadari seperti gusi berdarah. Pertama, apakah hal itu membatalkan puasa? Tidak. Kedua, bolehkah tetap dilanjutkan berpuasa karena mengalami gusi berdarah atau sengaja? Boleh. Silakan atau diwajibkan untuknya untuk berpuasa. Adapun jika ternyata di antara darah itu ada yang tertelan tanpa disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa dan wajib baginya untuk meneruskan puasanya insyaallah Allah. Baik, kita luluskan eh, luluskan. Kita sudahi kajian ini insya Allah akan ketemu kembali di kajian berikutnya. Kajian Arba'in Nawawi insyaallah. Baik, kita cukupkan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.